Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Situ Durar. Enam prinsip dari mutiara kalimat salaf dalam menjelaskan prinsip-prinsip penting akidah atau dakwah Ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Kita sedang membahas pada al-aslu tsani at-tariqu wahidun. Kita sedang membahas pada prinsip yang kedua bahwa jalan menuju Allah taala atau jalan kebenaran itu hanya satu. Tidak berbilang tidak dua, tidak tiga, apalagi banyak. Orang-orang yang mereka menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu banyak. Maka dia syaitan. Sebagaimana hadis yang telah kita baca yang dibawakan oleh al-Imam atau sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. <clears throat> Dan kita sedang membahas di antara perkataan Al-Imam Ibn Battah yang sedang menjelaskan sababu ijtima'i kalimat salaf ala aqidatin wahidah penjelasan sebab-sebab kenapa salaful ummah mereka dalam satu kalimat dalam satu penjelasan penjelasan yang sama dalam menjelaskan akidah mereka. Dan kita telah sampaikan <clears throat> ada beberapa sebab yang menjadikan akidah para salaf kokoh, tidak berubah dari zaman ke zaman. Mereka Seandainya dikumpulkan kalimat-kalimat salaf yang bertebaran di berbagai benua, berbagai negeri, berbagai penjuru. Apabila kalimat mereka dikumpulkan dalam pembahasan masalah akidah, seakan-akan keluar dari satu hati, seakan-akan keluar dari satu lesan yang tidak berbeda, tidak dan tidak berubah sama sekali. Ada beberapa sebab yang menjadikan kalimat salaf mereka memiliki kalimat yang sama berkaitan dengan akidah yang mereka bawakan. Kita telah sebutkan lima pembahasan di antaranya. Di antara sebab-sebab bersatunya kalimat salaf dalam masalah akidah. Apa itu? Yang pertama, senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lain apa yang kedua, ikhwan? Ya. Kenapa? Itikafnya eh, bagaimana? Ya itikaf salaf tentang Al-Quranul Kirim yang telah dengan sempurna dengan penjelasan yang segamblang-gamblangnya yang sangat mendetail maka dia pun mencukupkan akidah mereka dengan apa yang diajarkan kitabullah, diajarkan Al-Qur'anul Karim dan tidak mengambil dari yang lain-lainnya. Yang ketiga ya. Gimana? Ya mereka senantiasa ketika berselisih selalu kembali kepada kitab dan sunnah. Bukan kembali kepada akal dan pendapat-pendapat mereka. Kemudian yang keempat kon mana mana mana siapa mana Ya maksudnya apa itu selamatnya fitrah? Selamatnya fitrah mereka. Kenapa fitrah mereka selamat? Atau ke apa uh, apa yang dimaksudkan dengan keselamatan fitrah mereka. Fitrah yang selamat itu yang bagaimana? Atau kenapa fitrah mereka selamat? Iya, selamatnya fitrah mereka dan keselamatan fitrah itu berkaitan dengan salamatul masdar, keselamatan sumber pengambilan sehingga fitrah mereka tidak berubah. Ketika mereka ini menyimpang dalam masdar sumber pengambilannya, maka akan menyimpang pula fitrah mereka. Sekarang ikhwan kita masuk pada yang ke <clears throat> yang keenam. Yang menyebabkan atau di antara sebab kokohnya akidah salaf min asbabi thabati aqidatihim fi nufusihim wa salamatiha anna nufusa ahli sunnah itma'annat bihadil aqidah ghayata tuma'ninah yang menyebabkan akidah mereka kokoh dalam jiwa-jiwa mereka dan akidah mereka selamat dari berbagai macam penyimpangan karena jiwa ahlu sunnah sangat tentram, dibuat sangat tenang dengan akidah yang mereka yakini. Ini tidak akan didapatkan orang-orang yang mereka menyandarkan akidah mereka dengan akal dan pendapat-pendapat mereka. Oleh karena itulah ah, dan sifat yang seperti ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu orang-orang yang mereka beriman beriman kepada Allah beriman kepada takdir-takdir Allah beriman kepada yaumul akhir dan beriman kepada segala perkara gaib yang telah dijelaskan Allah taala wa qulubuhum bi hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengimani Allah Ta'ala dengan semua kelazimannya, hati mereka dibuat tenang, menjadi tenang. Karena mereka senantiasa menyandarkan segala urusan mereka, mereka kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ala bidikra, ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Ta'ala, hati mereka menjadi tenang. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Beliau mengatakan sukunul qalbi ila syai'in wa wuthuqihi bih wa hadha la yakunu illa ma'al yaqin bal huwa al yaqinu bi aini wa li hadha tajidu quluba ashabil adillah as-sam'iyah ay al sunnah mutmainnatan bil iman billahi wa وصفاته wal وملائكته واليوم la لا يضطربون في ذلك ولا tanasauna فيه Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan tenangnya hati terhadap sesuatu dan keyakinannya hati, kepercayaan hati, fiqahnya hati kepada sesuatu yakin. Tidak akan orang itu dibuat tenang kecuali karena hatinya itu yakin. Semua kalau tidak yakin nggak tenang. Antum nyuruh orang mewakili antum, tapi anda nggak yakin orang ini merantasi seperti yang antum inginkan. Tenang nggak? Tenang nggak kira-kira? Nggak mungkin tenang. Kalau Anda ngutus orang, Anda yakin dengan orang itu, dia betul-betul merantasi, hatinya tenang. Ketenangan itu berkaitan dengan keyakinan. Bal huwal yakinu bin ini, Bahkan ketenangan itulah keyakinan itu sendiri. Oleh karena itulah, Anda dapatkan para pemilik atau hatinya para pemilik akidah ini, ini alusunah sunnah wal jamaah, mereka benar-benar dibuat tenang dengan mengimani nama-nama, sifat-sifat Allah Ta'ala, dan perbuatan-perbuatan Allah. Dibuat tenang dengan mengimani malaikat, hari akhir. Mereka tidak dibuat goncang dan mereka tidak yaitu berselisih dalam perkara itu. Antum bisa bayangkan bagaimana hatinya orang-orang yang mereka tidak yakin dengan takdir. Bagaimana hatinya orang yang mereka tidak yakin dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Anda bisa bayangkan bagaimana hatinya orang yang mereka tidak yakin dengan Yomul akhir, dengan segala peristiwanya. Gak yakin dengan syafaat. Di antaranya, bagaimana mereka akan bisa memiliki ketenangan. Di antara yang membuat tenangnya seorang itu ketika mereka mengembalikan semua yang mereka alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka bisa betul-betul kokoh hatinya itu mereka ketika mengimani tentang segala hal yang berkaitan dengan yaumul akhir. Yang membuat tenangnya hati orang itu diantaranya yang, karena mereka meyakini takdir-takdir Allah Ta'ala. Maka ikhwan, Ahlu Sunnah benar-benar sangat kokoh tidak pernah berubah. Hati mereka dibuat tenang. Dan kan itu merupakan hal yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Maka yang paling goncang di tengah-tengah kehidupan ini diantaranya adalah ahlul kalam. Ahlul kalam, orang mereka bicara akidah dengan filsafat mereka, gak pernah ada ketenangan dalam jiwa mereka. Gak pernah ada ketenangan mereka orang mereka yang mereka orang-orang yang senantiasa diliputi dengan keraguan-keraguan. Kemudian di antara pula dikatakan oleh Syaikh Islam beliau mengatakan wa amma ahlu sunnati wal, wal hadith fama yu'lam ahadun min ulama'ihim wala salihi amatihim, raja qat an qawlihi wa tiqadihi bal hum a'dhamun nasi sabran ala dhalik wa in imtuhinu bi anwa'il mihan wa futinu bi anwa'il fitan wa hadhi halul anbiya wa atba'ihim minal mutaqaddimin kata Syaikh Islam Adapun ahlu sunnah dan alul hadith Orang-orang yang mereka membangun Atau cara beragamanya benar-benar mereka dasarkan pada kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat, maka tidak diketahui seorang pun dari kalangan ulama mereka atau orang-orang saleh dari kalangan orang awam mereka yang mereka kemudian rujuk artinya mereka keluar meninggalkan manhaj salaf meninggalkan apa yang mereka yakini tidak seorang pun didapatkan dari para ulama al sunnah. Mereka kemudian yaitu mengoreksi perkataan mereka, mengoreksi keyakinan-keyakinan mereka. Adapun ahlul bidah adalah orang yang mereka bagaimana setiap mereka berharapan dengan hujah-hujahnya al sunnah, maka mereka meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka dan mereka terakhir muaranya kepada yaitu as-salaful ummah. Kembali kepada salaf. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala beliau memiliki fase-fase dalam akidah beliau. Yang pertama Mu'tazilah Tulen. Karena bapak angkatnya adalah Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Lalu beliau mulai berubah dan membantah akidah-akidah Mu'tazilah Jadilah yang kemudian diyakini di zaman kita yang dikenal dengan akidah asyairah. Akidah asyariah. Peralihan antara keluar dari mutazilah menuju kepada akidah salaf. Kemudian akidah asyairah itu masih bercampur, masih terpengaruh dengan yaitu dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah. Karena Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah ini masih memiliki usul yang sama. Masih sangat kuat akal mereka dalam masalah ini. Sehingga para ulama sering mengatakan baik Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asyairah dengan ungkapan Jahmi. Mereka sama-sama Jahmi. Hanya mereka punya kadar yang berbeda. Berangkatnya dari satu titik yaitu mereka menggunakan akal-akal mereka dalam mengimani nama dan sifat. Adapun Jahmiyah menolak total nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dengan berangkat dari dasar pemikiran kalau menetapkan nama dan sifat akan menyerupakan Allah dengan makhluk sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran dan kesyirikan maka ditolaklah semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Dalam rangka menyucikan Allah Ta'ala. Mu'tasilah menolak sifat-sifat, menetapkan nama tapi menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Anggapannya karena menetapkan sifat-sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama pemikirannya menyerupakan Allah dengan makhluk berarti kekafiran dan kesyirikan maka dia tolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Asyaira menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, tapi menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara melakukan tahrif yang di, yang disebut dengan takwil, tapi hakikatnya tahrif. Dasarnya sama, menetapkan sifat-sifat yang ditahrif itu itu bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tahrib maka dia rubah, maka dia simpangkan agar tidak agar tidak terkesan menyerupakan Allah dengan makhluk. Contohnya menyimpangkan sifat Allah istiwa menjadi istaula, istiwa bersemayam, ala wartafa'a, Allah berada dalam ketinggiannya ditakwilkan atau ditahrif dengan istaula dalam rangka untuk lebih menggampangkan akal dalam mengimani sifat Allah istiwa. Maka semua ini memiliki dasar pemikiran yang sama. Menetapkan sifat Allah baik semua atau sebagian bisa terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditolaklah ada yang menolak total, ada yang menolak sebagian, ada yang menolak dengan cara tahrif, maka ini semuanya dikatakan jahmi. Al-Sunnah sama sekali tidak demikian. Al-Sunnah bagaimana mereka menetapkan semua nama-nama Allah yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah, apa yang Allah telah tetapkan dan Nabi tetapkan, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya Allah mengimani apa yang Allah terangkan yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka kalau sunnah nggak pernah mengoreksi pendapatnya, nggak pernah. Al bidah mereka berganti-ganti keyakinan mereka karena keyakinan mereka lebih banyak mereka bangun dengan akal dan pendapat-pendapat mereka. Bal hum a'dhamun nasi sabran ala dalik. Bahkan al sunnah orang yang paling sabar untuk benar-benar dia meyakini akidahnya wa in wa in imtuhinu bi anwa'il mihan walaupun mereka diuji dengan berbagai macam ujian wa futinu bi anwa'il fitan dan mereka di uya difitnah dengan berbagai macam fitnah inilah keadaan para nabi dan para pengikut nabi Imam Ahmad lihat bagaimana kokohnya Imam Ahmad dengan akidah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk sampai ditangkap di penjara, dijebloskan dalam penjara bukan satu dua hari, tiga generasi raja dan tidak pernah berubah akidah Imam Ahmad, tidak merubah akidahnya. Tapi lihat bagaimana al-bidah akidah mereka berganti-ganti karena mereka mengandalkan akal dan pemikiran mereka. Kemudian <clears throat> berkata Abdul Haq Al-Isbili rahimallahu taala beliau mengatakan wa'lam أن سوء الخاتمة أعادنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحم إنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار أو إصرار الكبائر أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa su'ul khatimah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Itu tidak pernah menimpa orang yang mereka benar-benar istiqamah zahirnya dan saleh batinnya. Istiqamah zahiran wa batinan. Ini tidak pernah kita dengar. Orang-orang mereka istiqamah zahir dan batinnya lalu mereka mengalami suul khatimah. Hadis ikhwanibillah yang sangat ditakutkan oleh para ulama. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fa yusbiqu kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Sungguh ada seseorang yang mereka ini sepanjang waktunya beramal dengan amalannya ahlul jannah. Lalu jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kitab catatan takdir telah mendahului dia. Lalu dia beramal dengan amalannya ahlun nar. Maka dia pun masuk ke dalam neraka karena nasib amalan itu ditentukan dengan yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim kata Nabi. Sesungguhnya nasib amalan itu ditentukan dengan amal yang terakhir. Kalau amal yang terakhir adalah amal ahlu jannah, dia ahlu jannah. Amal terakhir amal ahlu nar, dia ahlu nar. Hadis ini seakan-akan betul-betul menjadi sebuah masalah besar dalam jiwa seorang muslim. Tapi ada hadis yang menentramkan lagi. Yang Nabi katakan, mereka itu beramal amalannya alul jannah fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas. Apa yang nampak dalam pandangan mata manusia. ini yang nampak zahirnya dalam pandangan mata manusia. Sehingga di sana ada amal-amal yang tidak nampak. Yang tidak terlihat oleh mata manusia secara umum. Terkadang ada orang yang mereka itu menampakkan dohir orang yang saleh saat bertemu dengan banyak orang. Tapi dia tenggelam dalam maksiat ketika mereka sedang sendirian. Dan ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "La a'lamanna akwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiamata bayda." Saya benar-benar tahu kata Nabi bahwa ada satu kaum di kalangan umatku ini yang kelak dari kiamat dia akan datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Pahala besar. Tapi sangat tragis nasibnya. Apa itu? Fayaja'aluhallahu haba'an mangsura Allah jadikan pahala sebesar itu hancur bagaikan debu yang berterbangan sehingga tidak ada yang bermanfaat bagi dia. Para sahabat tentu mendengar seperti ini sangat miris. Alangkah sangat menakutkan peristiwa yang seperti itu. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, sibhum lana, jalihim lana, Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Nabi, sifatkan dan terangkan tentang mereka siapa mereka itu. Agar kami tidak termasuk golongan mereka. Sedangkan kami tidak mengetahui siapa mereka itu. Ah, apa kata Nabi Ikhwan? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idha khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka ada satu kaum dari kalangan kalian, teman-teman kalian, dari kulit-kulit kalian, bahkan mereka juga salat malam sebagaimana kalian. Tapi kenapa bisa bernasib sangat tragis? Kata Nabi, "Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimil intahaquha." Mereka satu kaum yang apabila telah berada di balik mata manusia, telah tidak terlihat lagi oleh manusia, mereka tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mereka seakan-akan seperti digambarkan oleh para ulama dalam wasiat mereka, la takun waliyallah, la takun waliyallah fil alania. Kamu jangan menampakkan diri seakan-akan wali Allah di hadapan orang banyak, di di hadapan manusia tapi aduwallah fisirri. Tapi Anda menjadi musuh-musuh Allah ketika sedang sendirian. Artinya nampak solehnya itu hanya ketika bersama dengan orang banyak. Lalu ketika sedang sendirian, tidak terlihat orang, mereka tenggelam dalam kedorakaan, muharramat, hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Ini namanya ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Maka kata beliau, tidak pernah kita dengar orang yang mereka istiqamah lahir batinnya. Lahirnya istiqamah. Dia berpenampilan penampilan Islam, penampilan sunnah, tapi juga batinnya istiqamah, hatinya istiqamah, takutnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, hatinya istiqamah. Orang seperti ini nggak akan didapatkan, dia tidak pernah didengar dia soal khatimah. Tapi orang yang mereka istiqamah bahirnya, tapi batinnya tidak istiqamah, ada kerusakan akidah dalam hatinya. Walaupun doirnya kelihatan al ibadah, tapi dia ternyata ada kerusakan akidah dalam hatinya ini yang sangat rawan mengalami su'ul khatimah. Oleh karena itulah Imam Ahmad saat mereka yaitu berbicara dengan al-bidah nanti tunggu saat detik-detik akhir kematian. Lihat di detik-detik akhir kematian bagaimana nasibnya ahlu sunnah dan al bidah. Kemudian Dikatakan pula Maka beliau katakan di sini, falimadan huyadilun. Bagaimana mereka akan menyimpang dari akidah yang lurus ini? Kalau mereka telah dibuat tenang dengan akidah ini, walimada li ghairihi yatlubun wahum bihi mutmainun ghayatal itminan Bagaimana Alusuna akan berpindah akidah. Sedangkan dia telah dibuat tenang, sangat nyaman dengan akidah yang dia yakini. Alhamdulillah ini diantara faktor yang keenam. Kenapa Alusuna begitu sangat kokoh akidah mereka karena mereka dengan akidahnya mengalami, eh, mengalami ketenangan, kebahagiaan, ketentraman karena itulah benar-benar di atas fit fitrah, bagaimana keyakinan tentang Allah, tentang yaumul akhir dan tentang semua yang Allah yakni bahas berkaitan dengan akidah. Beda dengan orang-orang mereka mengingkari azab kubur, mengingkari syafaat, mengingkari sifat-sifat Allah taala. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana akidah mereka. Dan sejarah telah membuktikan yang paling goncang dalam perkara ini ahlul kalam orang-orang filsafat sehingga berapa banyak tokoh-tokoh mereka di penghujung umurnya mereka betul-betul menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam ketika mereka telah di puncak-puncaknya jadi ilmu filsafat yang mereka miliki. Al-Imam Al-Ghazali juga dikisahkan di akhir hayatnya beliau pun benar-benar menyadari bahwa dirinya selama ini banyak tidak memahami hadis Nabi. Banyak kurang dalam koleksi hadisnya sehingga beliau di akhir ayatnya dalam kondisi menekuni eh, hadis Bukhari bagaimana beliau ini semakin bersandar kepada itu hadis-hadis atau kepada nas-nas yang betul-betul akan membangun agamanya dengan lebih lurus. Yang ketujuh, di antara sebab kokohnya akidah ahlu sunnah adalah irtibatuhum bifami salafis salih. Keterkaitan pemahaman mereka dengan salafus salih. Ikhwanibillah, yang membuat kokohnya akidah ahlu sunnah, mereka mengkaitkan pemahaman mereka dengan pemahaman as-salafus salih yang as-salafus adalah para sahabat radhiyallahu alim jami'an dan tiga generasi awal yang dikatakan Nabi khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat kemudian yang mengiringinya para sahabat, para tabi'in kemudian yang mengiringinya para atba'u tabi'in mengkaitkan dengan mereka ini menjadikan ilmu mereka kokoh. Karena sahabat adalah generasi yang dikatakan aslam, alam, dan ahkam. Para sahabat berkaitan dengan agama ini, mereka dikatakan aslam, paling selamat. Paling selamat akidahnya. Paling selamat ibadahnya paling selamat pembawaan agamanya secara umum. Kenapa? Mereka adalah aklam yang paling tahu tentang agama ini. Dan ahkam yang paling tepat dalam penerapan agama ini. Maka yang paling kuat mengkaitkan dengan generasi para sahabat dalam hal ilmu dan amal, mereka yang paling lurus dalam agama mereka. Di antara kunci yang hilang dari kaum muslimin ikhwan adalah kunci yang ketiga ini. Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga ala atau bifahmi as-salafil ummah. Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang hilang kata para ulama yang banyak hilang dari kaum muslimin. Sehingga mereka Al-Quran, As-Sunnah langsung dia fahami dengan akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Mereka tidak ingin terikat dengan pemahaman salaf. Dengarkan di antara perkataan para ulama kita. Di antaranya perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan begini. Wala tajidu imaman fil ilmi wad din. Tidak Anda dapatkan para imam dalam hal ilmu dan agama ini, para pembesar ilmu dan agama, para imam-imam ilmu dan agama, ini para ulama kaum muslimin yang kokoh ilmu dan agama mereka. Kamalik seperti Imam Malik, Auza'i, Sauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rohawai. Demikian pula semisal Fudail bin Iyad. Kemudian Abu Sulaiman yang makruf dengan Al-Qurhi dan yang semisal mereka illa wa hum musarrihuna bi anna afdala ilmihim maka nu fihi muqtadina bi ilmi sahabah Para imam-imam agama itu mereka dengan terang-terangan menegaskan bahwa seutama-utama ilmu adalah orang-orang yang mereka meniti ilmunya para sahabat. Seutama-utama ilmunya para ulama yang paling menepati dengan para sahabat. Ini merupakan perkataan para imam-imam agama. Artinya sejelek-jelek ilmu yang menyimpang dari pemahamannya para sahabat wa afdala ilmihim makanu fihi muqtadina bi amali sahabah dan seutama-utama wa afdala amalihim dan seutama-utama amal adalah amalnya orang yang mereka meniti jejaknya amalnya para sahabat wahum yarawna mereka berpendapat anna sahabata fauqahum fi jami'i abwabil fadail wal manaqib Para imam-imam agama ini berpendapat bahwa para sahabat itu dalam hal fadail dan manaqib dalam semua bab agama di atas semua kaum muslimin. Maka ilmu yang paling tepat, amal yang paling tepat dalam agama ini yang paling ya ini yang paling mengikuti para sahabat. Dalam akidah, dan dalam yang lain-lainnya. Demikian perkataan ulama yang lainnya sehingga di antara perkataan pula Imam Al-Ajuri alamat kebaikan yang Allah berikan pada seorang kalau mereka meniti jejaknya para sahabat. Alias alamat buruknya seseorang kalau mereka menyimpang dari para sahabat. Ini dulu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.